وشركاؤنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس الشريف وفي هذا المسجد المنيف وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة المستقيم صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم قال سيدنا الإمام قال سيدنا الإمام حجة الإسلام سيدنا الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي التوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه إحياء علوم الدين رضي الله عنكم المنهيات نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصفن في الصلاة والصفدي وقد ذكرناهما وعن الإقعاء وعن السدل والكف وعن الاختصار وعن وعن الصلب وعن المواصلة وعن صلاة الحاجين والحاجب والحاذق وعن صلاة الجائع والغضبان والمتلثم وهو ستر الوجه وأما الإقعاء فهو عند أهل اللغة أن يجلس على وركه على ورقيه وينصب ركبتيه ويجعل يديه على الأرض كالكلب وعند أهل الحديث أن يجلس على ساقيه جاثيا وليس على الأرض منه إلا رؤوس الأصابع الرجلين والركبتين وأما السدل فمذهب أهل الحديث فيه أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد كذلك wa kana hadha fi'lul yahud fi salatihim fanuhu an tashabbuhi bihim wal gamis fi ma'na fala yanbaghi an yarka'a wa yasjuda wa yadahu fi badanil gamis wa gila ma'nahu an yadha'a wasatal izari ala ra'sihi wa yursila tarafaihi an yaminihi wa shimalihi min ghairi an yaj'alahuma ala katifaihi wal awwalu agrab wa ammal kaffu fahuwa an yarfa'a thiyabahu an min bayni yadayhi wa min khalfihi idza arada sujud wa qad yakunu al-kaffu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 ini yang pagi ini kita menerangkan tentang makruh-makruhnya sholat kemarin kita berbicara tentang rukun-rukunnya sholat dan sunnah-sunnahnya sholat nah, sekarang kita berbicara tentang makruh-makruhnya sholat manhiat di sini adalah satu hal yang dilarang dalam agama artinya dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah dalam arti kata dilarang itu bisa jadi haram bisa jadi dilarang itu makruh hukumnya bisa dua bisa jadi dia haram bisa jadi dia makruh di sini <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang anis sofni fi salah wasofdi wagazakarnahuma. As-sofn itu apa? as itu itu sudah disebutkan di awal kemarin. as itu merapatkan kaki saat sholat itu. Itu tidak boleh. Makruh hukumnya. Ya, merapatkan kaki itu makruh hukumnya. wasafat apa? as mengangkat satu kaki itu makruh hukumnya ya meletakkan kaki yang satu mengangkat kaki yang lain itu makruh hukumnya merapatkan makruh mengangkat satu kaki juga makruh bila tidak ada sebab kecuali kalau ada sebabnya kalau ada sebab misalnya harus diangkat kakinya karena memang misalnya ada perkara-perkara yang menyebabkan harus begitu itu sudah di luar di luar pembicaraan fikih sudah gitu ya. tapi secara global dan mengangkat kaki saat kita sholat hukumnya adalah makruh ya, tidak disukai oleh agama wa anil ig'a nanti ada pembicaraan tentang masalah ig'a ig'a itu cara duduk ig'a nanti nanti kita sebutkan nanti wa anis sadl Rasulullah melarang ini tidak boleh kita duduk ig'a tidak boleh kita duduk sadel ya dalam keadaan sadel kaf ada kaf nanti pengertiannya sendiri-sendiri kita sebutkan wa anil ikhtisar salb muasalah salatil hagin salatil hagib salatil hadik salatnya orang yang lapar dan salatnya orang yang marah emosinya memuncak marah salat dia itu larangan itu makruh ya wal mutalathim wa satrul wajhi dan salatnya orang laki-laki yang menutup wajahnya ini pakai cadar begini ya itu juga makruh hukumnya nanti ada semua di sini kita sebutkan satu persatu nanti amal eka adapun duduk eka apa duduk eka ini dalam bahasa Indonesia tidak ada itu eka itu dalam bahasa Indonesia tidak ada ya dalam bahasa Jawanya ada dalam bahasa Jawanya ada dalam bahasa Indonesia nya tidak ada ya di dalam ahli lughah pengertian ahli orang-orang ahli bahasa ik'a itu artinya apa ik'a itu yang dilarang oleh Rasulullah orang kalau sholat ik'a tidak boleh yaitu orang yang duduk pada maaf para kehi pada kedua pahanya duduk pada kedua pahanya dan mengangkat wayang siburuk batehi dan mengangkat kedua lututnya ya wayaj alwiyadehi alal ardi kal kalbi dan menjadikan kedua tangannya ada di atas permukaan bumi atau ada di atas tanah seperti seperti halnya seekor anjing itu duduknya orang kalau sholat duduknya dalam keadaan duduk seperti ini itu tidak boleh ini menurut ahli lughah nanti ada contohnya bagaimana. Indah ahli hadis, adapun pengertian eka menurut orang ulama ahli hadis, ahli hadis beda sama ahli lughah. Ahli lughah ahli bahasa. Ahli hadis ahli hadis ya. Hadis Rasulullah an yajlisa ala sagihi yaitu seseorang yang dia duduk pada kedua betisnya pada kedua betisnya jathian dalam keadaan berjongkok dalam keadaan berjongkok walaisa alal ardi minhu illa ru'usul asabi rijlain rukbatain tapi yang nempel di bumi itu bukan sagenya bukan sagenya bukan betisnya yang nempel di bumi ini adalah kedua lututnya sama kedua ujung ibu jarinya uh, kedua jari-jarinya jari kakinya ujung-ujung jari kakinya jadi kalau bisa dicontohkan ikhwani dalam orang duduk ik'a itu Masalah begini. Nah, antum bisa tahu orang duduk yang eka ini adalah di mana dia duduknya adalah yang menempel di bumi itu adalah kedua lututnya dan jari-jari kakinya. Sedangkan e, betisnya tidak nempel di bumi. Eka yang seperti ini masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Tapi EKA yang tidak diperbolehkan adalah EKA Nah, terus sebagian ulama itu mengatakan bahwa orang EKA itu duduknya macam-macam. Ada yang kakinya diangkat, lututnya ini diangkat, diangkat begitu. Kemudian tangannya nempel di bumi, deprok gitu katanya orang Jawa. Itu EKA yang dilarang itu, tidak boleh. Tapi EKA yang diperbolehkan tadi yang seperti anak katakan tadi, yang terakhir ini, tidak yang nempel di bumi kecuali apa? Lututnya sama ujung-ujung jari-jari kakinya atau perut jari kakinya itu EKA yang diperbolehkan boleh bukan sunnah boleh kemudian wa amas sadlu apa sadl asadl menurut ahli hadis atau ulama ahli hadis yaitu seseorang yang berselimut dengan bajunya wa yudkhilu yadayhi dan memasukkan kedua tangannya dari dalam ketika dia rukuk dan ketika dia sujud jadi bagaimana ya gini Hah? gini ini tidak boleh ini sadel namanya namanya as-sadel makruh ini atau saat dia rukuk begitu juga kalau orang perempuan ke tangannya dalam rukuh itu tidak boleh dalam arti kata tidak boleh itu makruh dilarang oleh agama ya dalam sujud juga demikian sama wa kana hadza fi'lul yahud fi salatihim ini adalah perbuatan salatnya orang Yahudi Masuk kentangannya ke dalam baju itu tidak boleh itu perbuatan orang Yahudi fanuhu anit tasyabbuhi bihim maka kita dilarang oleh Rasulullah oleh agama ini dilarang jangan sampai kita meniru mereka dulu di zaman Rasulullah itu ikhwani pada tanggal 9 Muharram orang-orang Yahudi eh, pada tanggal 10 Muharram orang-orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram orang-orang Yahudi di Madinah itu berpuasa kenapa mereka berpuasa kenapa orang-orang Yahudi berpuasa dikarenakan Nabi Allah Musa kalimullah alaihi salam diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram lah untuk merayakan kemenangannya Nabi Allah Musa dari kejaran Raja, Raja Fir'aun maka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah tadi ini menjalankan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram saat itu kemudian Rasulullah dalam keadaan juga ikut berpuasa ya sehingga ditanya oleh Rasulullah, kenapa orang-orang Yahudi ini berpuasa? Apa yang menyebabkan mereka berpuasa? Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah mereka berpuasa itu sesungguhnya karena mereka merayakan atas kemenangannya Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun. Kata, Rasul, kata Rasulullah SAW, kita orang lebih berhak untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi Allah Musa daripada mereka ya kita orang lebih berhak kata Rasulullah untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Allah Musa daripada mereka orang-orang Yahudi kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau aku dihidupkan oleh Allah Ta'ala di tahun depan maka aku akan berpuasa di tanggal sembilannya dan tanggal sepuluh ini jadi kita jangan niru-niru orang Yahudi tidak boleh niru-niru orang Yahudi apapun orang kalau pakai yang namanya ini jambang ini itu tidak boleh sampai separuh kalau mau tidak pakai jambang cukur semuanya ya kalau mau pakai jambang pakai jambang sampai ya ini jangan pakai jambang yang separuh begini itu Yahud orang-orang Yahudi ya kalau mau pakai kumis jenggot tok tidak apa-apa malah tidak pakai kumis jenggot tok tidak apa-apa tapi kalau tidak pakai jenggot jangan pakai kumis tok itu juga min adatil Yahudi adat Yahudi ya tidak boleh kita kita dilarang sama Rasulullah untuk meniru perbuatan orang Yahudi orang Yahudi kalau bersemir dengan semir putih aneh orang Yahudi itu semirnya itu bukan hitam semir putih jadi rambut mereka ini hitam disemir putih sama mereka nanti rambut mereka yang putih sumber hitam itu ada Yahudi maka Rasulullah tidak boleh kita meniru orang Yahudi tidak semir kuning tapi setelah putih loh setelah rambut kita beruban kalau rambutnya masih hitam tidak boleh disemir tidak boleh disemir gitu ya kemudian <clears throat> wal gamis fi makna orang pakai gamis itu kebanyakan seperti itu sadel jadi tangannya ke dalam gamisnya itu karena gamisnya lebar atau gamisnya gombor fala yang bagi an yarka'a sudah yasjuda wa fi badanil fi badanil gamis maka tidak boleh orang yang ruku dan orang yang sujud sedangkan kedua tangannya ada di, di dalam gamis karena gamisnya gombor tadi saya katakan itu tidak boleh makruh hukumnya tidak boleh begitu Wakila maknahu ada yang bilang mengatakan bahwa maknanya asadil itu adalah an yadha'a wastal izar ala ra'sihi. Ada yang mengatakan bahwa maknanya asadil adalah meletakkan sarungnya ini ada di atas kepalanya. Ya. Ala ra'si wa yursilu tarafaihi an yaminihi wa shimalihi min ghairi an yaj'alahuma ala katifaihi wal awal agrab. Ada mengatakan bahwa yang namanya makna sadel itu adalah meletakkan sarungnya ini ada di atas kepalanya dan membiarkan begitu. Jadi kayak orang kudungan pakai sarungnya sendiri. Antum lihat sekarang banyak orang kan sarungnya dicopot begitu, pakai celana komprang, sarungnya dicopot ditaruh di atas kepalanya. Orang sholat begitu. Itu makruh itu. Tidak boleh. Ya. Tapi pendapat yang pertama tadi di atas makna sadel adalah memasukkan kedua tangan yang ada di gamisnya atau di atas di bawah di dalam rukuhnya itu makna sadel yang tepat itu. al awal itu yang agrab itu yang lebih tepat yang pertama kemudian wa amal kafu wa amal kafu apa al kaf ini al kaf maknanya adalah bahwa an yarfa'athiya bahu min baini yadihi au min khalfihi idza arada sujud yaitu orang yang mengangkat bajunya ke depan atau mengangkat bajunya ke belakang ketika dia akan sujud bagaimana ini ini kaf adalah seperti orang mau sujud dia cincing sarungnya sujud ya atau mau sujud tangannya nah, sujud itu kaf namanya makruh jangan dikerjakan makruh ini Syekh Muhammad Ad-Dimyati mengatakan bahwa orang mengerjakan perbuatan makruh itu setidaknya dia akan mendapatkan tiga balak tiga musibah jadi tidak gampang orang ngerjakan makruh itu tidak gampang makruh itu apa? makruh itu kalau dikerjakan justru malah tidak dapat pahala tapi kalau ditinggalkan dapat pahala ditinggalkan karena tujuannya adalah mengikuti perintah agama karena agama melarang maka saya meninggalkan ini maka dikatakan orang mengerjakan perbuatan makruh itu setidaknya dia dapat tiga musibah Musibah pertama dia akan dikuasai oleh orang yang zalim. Jadi hidupnya ini tidak akan tenang. Terkungkung di bawah kekuasaan orang yang zalim. Itu yang pertama. Yang kedua, dicabut barokah rizkinya. Allah mencabut barokah rizkinya. Turfa barokatu rizkihim. Jadi mau dapat rizki berapapun tidak merasakan nikmat sama sekali mau berapa rezekinya uang apa-apa tidak merasakan nikmat sama sekali karena barokahnya dicabut justru malah rezekinya dapat jadi penyakit uangnya itu jadi penyakit hartanya jadi penyakit dan yang ketiga ya kerujuna minat dunia bighairi iman orang ini meninggal dunia tanpa membawa iman murtad maknanya ya? atau dia meninggal dunia ngerjakan dosa dia zina, pencuri atau apa. Ini gara-gara ngerjakan perbuatan makruh. Tidak boleh. Ya. Kemudian dikatakan bahwa ada yang mengatakan wagat punul kafu fi sya'rir ra'si. Ada yang bilang bahwa orang yang al-kaf itu adalah orang perempuan yang rambutnya panjang. Ini perlu dikasih tahu nih istri yang di rumah ini. Orang perempuan yang rambutnya panjang, rambutnya digelung begini, ya, kemudian dikuncir itu tidak boleh itu kaf itu namanya atau mungkin ada orang laki yang begitu juga dimasukkan dalam kopiahnya begitu ya rambut panjangnya tekuk masukkan dalam kopiahnya tutupkan begini itu nama al kaf makruh itu ya kalau panjang biar panjang sudah gitu ya fala yusalliyanna wa huwa agisun sya'rahu orang tidak boleh makanya jangan sekali-kali engkau sholat dalam keadaan kau merapikan rambutmu jangan gelung begitu kalau rambutnya panjang itu digelung begitu atau afwan ditekuk ini ya bajunya ditekuk ke depan atau ditekuk ke dalam dalam keadaan dia sholat menekuk bajunya melipat bajunya ke depan atau ke dalam makruh itu itu perbuatan makruh tak boleh ya wanahyu rijal ini bagi bagi orang laki-laki wa fil hadithi umirtu an asjuda ala sabati a'dha dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud pada tujuh anggota mana tujuh anggota itu satu dahi dua telapak tangan kanan tiga telapak tangan kiri empat sujud uh, dengkul yang atau lutut yang kanan lima lutut yang kiri enam perut jari-jari kaki kanan perut jari-jari kaki loh ya bukan kepala jari perut jarinya tujuh perut jari-jari kaki yang gini tujuh umir tu an asjuda ala sab'ati a'dha aku diperintahkan untuk sujud pada tujuh anggota tadi itu yang saya sebutkan wala aku fusya'ran wala tauban dan aku kata Rasulullah tidak mengalihkan rambutku dan tidak mengalihkan bajuku aku tidak melipat rambutku dan tidak melipat bajuku tak boleh yang celana panjang bagaimana lipat tak apa-apa tapi lipatnya di dalam jangan di luar ya kalau bajunya gombor begitu melipatnya ke dalam jangan melipat keluar kalau melipat keluar itu makruhnya lebih asyad daripada melipat ke dalam kemakruhannya lebih lebih dalam kemakruhannya lebih lebih sangat dimakruhkan lebih sangat daripada melipatnya ke dalam melipat ke dalam begini makro, cuman melipat keluar begini lebih makro. ya, kita nyari yang ringan saja nyari yang ringan saja begitu pula celana celananya mungkin panjang begini itu namanya khuyala dalam bahasa Arab orang kalau sholatnya khuyala dia tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala sholatnya dan dia tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala di Omel Giyamah Orang kalau pakai baju khuyala, khuyala bagi laki-laki itu ya. Kalau bagi perempuan justru malah bajunya gombor ke bawah itu malah sunnah. Orang perempuan kalau pakai baju kemudian dia malah nyincing ke, ke atas begitu kelihatan auratnya. Justru malah perempuan itu malah pakai bajunya ke bawah. Ditanya sama Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, kalau pakai bajunya ke bawah begitu kalau kena najis bagaimana?" Di tanah itu. Kata Rasulullah, najis yang kau lewati di tempat itu disucikan oleh tanah yang kau lewati setelahnya jadi tidak ada tidak ada rukhsah tidak ada keringanan tidak ada dispensasi istilahnya kalau gitu boleh tidak apa-apa kalau memang takut begitu oh tidak ada nanti kalau kau najisnya di sini yang mensucikan tanah yang sana kan lewat jalan dia tidak ada dispensasi bagi Orang perempuan kalau dia mau sholat, dia mau apa-apa, wajibnya harus gombor ke bawah. Tidak boleh ketat. Harus lo gombor. Ya. Kemudian ikhwani dikatakan wa kariha Ahmad bin Hambalin radhiyallahu anhu an ya'tazira fawqal gamisi fi shalah. Menurut Imam Ahmad bin Hambal beliau memakruhkan seseorang laki-laki yang memakai gamis di dalamnya pakai sarung. Makruh jadi kalau pakai gamis dalamnya pakai celana tidak boleh pakai sarung kalau pakai sarung justru hukumnya adalah kaf makruh ya waro'ahu minal kafi dan dia berpendapat kalau orang pakai gamis kemudian dalamnya pakai sarung itu disamakan dengan al-kaf tadi makruh hukumnya melipat ya tapi dalam Imam Ahmad Ibn Hambal dalam Imam Syafi'i tidak apa-apa madhab Syafi'i tidak apa-apa Wa amal ikhtisar fa innahu yadau yadaihi ala khasiratihi. Ikhtisar itu apa? Ikhtisar adalah orang yang sholatnya dalam keadaan jawani melangkrik. Nah, begini. Tidak boleh itu. Meletakkan kedua tangannya pada kedua pinggulnya. <laughs> itu makruh itu sangat makruh sekali sangat bahkan ya sangat makruh sekali wa amas salab apa as-salab as-salab sama fa'ayyadha ayadaihi ala khasirataihi fil qiyam wa yujafi baina fil qiyam as-salab sama dengan dengan ikhtisar yaitu meletakkan kedua tangannya pada kedua pinggulnya cuman begini kalau ikhtisar begini ke depan tapi kalau salab pada ke belakang begini makruh itu dan saat dia dalam keadaan kiam itu yujafi ya, merenggangkan kedua lengannya tadi ini dari pinggulnya jadi tidak merapatkan begini malah malah melenggangkan begini makruh itu dalam sholat tidak boleh ya karena iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah taala dari surga ke dunia itu dalam keadaan melangkrik makanya orang kalau melangkrik begitu suka ya tangannya orang tua-tua dulu kalau ada anaknya melangkrik atau ada anak muda melangkrik itu tangannya dipukul begini jangan kau lakukan ini cara setan itu tidak boleh melangkrik begitu kalau masukkan tangan ke kantong itu tidak apa-apa malah jangan melangkrik tapi tidak boleh apalagi depan orang tua tidak boleh kemudian ikhwani wa amal muasalah muasalah apa muasalah ini juga hal-hal yang makruh ini semua ini hal-hal yang makruh yang saya sebutkan wa amal muasalah fahiyah khamsah ada lima perkara muasalah itu apa ithnani alal imam dua perkara muasalah itu milik imam dua perkara milik imam apa itu Allah yasila giraatahu bitakbiratil ihram imam tidak boleh menyambung bacaannya dengan takbiratul ihramnya maksudnya bagaimana ya saat imam Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim muasalah ini menyambung takbiratul ihramnya dengan bacaan al-fatihahnya makruh itu jadi bagaimana Allahu Akbar diam sejenak kalau mau baca doa iftitah lebih bagus tidak mau baca doa iftitah tidak apa-apa tapi diam sejenak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin ila akhir surat jangan disambung makruh hukumnya disambung wala ruku'ihi wala ruku'ahu bijira'atihi dan tidak boleh menyambung kira'ah suratnya dengan rukuknya misalan minal jinnati wanna sallahu Allahu akbar banyak itu terjadi banyak itu banyak sekali menyambung bacaan suratnya dengan rukuknya tanpa ada jeda tidak boleh makruh minal jinnati wan nas diem Allahu akbar diam sejenak bigadir subhanallah sedikit-sedikitnya subhanallah gadernya jaraknya jedanya itu seperti orang baca subhanallah baru ruku jangan disambung minal jinnati wan nas ruku makruh hukumnya ya itu dua hal milik imam wa ithnani alal makmum dua hal milik makmum apa itu an yasila takbiratul ihrami bi takbiratul ihram imam yaitu menyambung takbirnya takbiratul ihramnya imam dengan takbiratul ihramnya makmum disambung misalnya imamnya Allahu akbar makmum Allahu akbar makruh bagi makmum makruh jadi bagaimana biga akbar Allahu akbar sunnah jangan nyambung kalau membarengi imam tidak sah jamaahnya kalau barengi imam Imam Allah, makmumnya Allahu Akbar. Barengi imam. Walaupun Allahnya di belakangnya imam. Tetap hukumnya tidak sah, bukan lagi makruh, tidak sah sholatnya. Karena barengi. Barengi takbiratul ihramnya imam dibarengi oleh takbiratul ihramnya makmum tidak sah. Ya. Wala taslimatan bitaslimatin. Wahidatun bainahuma ya wala wa alla yasila taslimatul fard bi taslimatil tsaniyah wa yafsil bainahuma ya. tidak boleh barengi salamnya imam dengan salamnya makmum tidak boleh dibarengi itu bagi, bagi makmum imam salam assalamu alaikum warahmatullah makmum juga assalamu alaikum warahmatullah barengi atau bareng assalamu alaikum, assalamu alaikum warahmatullah makruh bareng salamnya sama salam imam tidak boleh jadi nunggu sampai imam salam kedua Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah salam kedua baru makmum salam pertama jadi sampai imam mengo kedua pada menoleh yang kedua baru makmum menoleh yang pertama dan tidak boleh nyambung salam far salam yang fardu salam yang pertama dengan salam kedua waliyafsil bainahuma harus ada jeda di antara dua tidak boleh begini ikhwani Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah tidak boleh atau Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah tidak boleh harus ada jeda jedanya bagaimana Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah begitu ada jeda dikit saja jedanya tidak usah terlalu lama tapi tidak boleh disambung sama sekali kalau disambung sama sekali hukumnya adalah eh, apa namanya makruh wahidatun bainahuma yang wahidatun bainahuma siapa ini Sa satu milik keduanya milik imam juga milik makmum itu inti Allah yasilah taslimat al fard al thaniyah wal yafsil bainahuma ini baik milik imam juga milik makmum tidak boleh barengi antara salam yang fardu dengan salam yang sunnah tidak boleh dijadikan satu harus ada jeda itu bagi imam dan juga bagi makmum wa ammal hagin faminal bauli adapun juga makruhnya di dalam sholat yaitu hagin apa hagin itu? hagin adalah orang yang nahan kencing orang nahan kencing, sholat nahan kencing ngempet kencing makruh itu tidak boleh ya hagib orang yang nahan buang air besar buang berak ya sudah ngempet dia tidak kuat mau berak sholat dulu sehingga dia nahan ya wal hadik hadik ya, yaitu orang yang pakai sepatu khuf tapi seret japret sempit sehingga mengganggu kekhusyuannya itu namanya hadik ya itu juga makruh hukumnya fa inna kul fa inna kula yamna'u minal khusyu' karena ini semua adalah mengganggu kekhusyuannya mengganggu kekhusyuan orang sholat itu tidak boleh itu makruh ini apabila sholat yang dia kerjakan masih lama kalau yang dikerjakan sudah sempit sholatnya hatta dia geblek kencing hatta dia geblek buang air besar hatta dia dalam keadaan sepatunya sempit tetap harus dikerjakan karena waktunya sudah sempit masalah antum sembahyang zuhur jam 2 wah ini saya mau berak dulu atau saya mau buang hajat dulu sholat dulu salahnya anda telat ya kalau sholat duhurnya azannya jam 12 misalnya saya mau buang hajat dulu buang hajat dulu jangan sholat dulu buang hajat dulu ya kalau waktunya muasa waktunya masih luas tak apa-apa nah, buang hajat dulu buang kencing dulu kemudian dia nah. tapi kalau waktunya sempit harus dikerjakan sholatnya dulu ya kemudian wafi maknahu al jaik wal muhtam di antaranya makna yang lain adalah orang yang sholatnya makruh adalah orang yang sangat lapar jaik ya orang sangat lapar lapar sekali dia sholat tapi dengan syarat hidangan sudah tersedia kalau hidangan belum tersedia sholat dulu dengan syarat hidangan sudah tersedia lapar hidangan sudah tersedia makan dulu dan yang kedua waktunya muasa waktunya masih luas kalau waktunya sudah sempit sholat dulu baru makan hatta lapar waktunya sempit sebabnya wal muhtam muhtam adalah orang yang sumpek sedih terlalu sedih ya itu tenangan dulu cari ketenangan dulu deh. apa masalahnya? Tadi keterangan, ini waktunya muasa masalan, waktunya masih luas. Masalan Isya. Isya jam 7 kita sholat Isya, dan Isya. Sumpah kok anak tadi. Jalan dulu, cari kesibukan atau cari satu hal yang menghibur dirinya. Tapi jangan hal-hal yang negatif, jangan. Cari hiburan untuk dirinya. Baru sholat. Karena waktunya muasa, masih luas. Terkecuali kalau waktunya sempit, hatta dalam keadaan nangis, sholat. Waktunya sempit, ya sudah sedikit sedikit lagi waktunya habis nah begitu wa fuhima nahyul ja'i' min qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan difahami dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang sangat lapar kalau dia salat apa hadisnya idza hadaral asya'u wa ugimatis salatu fabda'u bil asya' kata Rasulullah apabila masuk waktu asya' masuk waktu makan malam wa ugimati sholat dan sholat sudah ditegakkan fabda'u bil asya maka dulu kan makan malam dulu ya sangat lapar karena dia dulu kan makan malam dulu ini kalau selain imam loh ya kalau buat imam kan sholatnya sudah ada muratab waktunya kalau imamnya makan dulu makmumnya nunggoni nanti ya kan ini bagi bukan yang bagi imam ini bagi orang biasa ya makmum atau mau sholat sendirian ila an yadhigal waqt aw yakunu sakinal galab kecuali apabila waktunya sempit atau hati yang tenang tidak apa-apa ya hatinya tenang oh saya lebih tenang meskipun perut saya lapar saya lebih tenang kalau saya sholat ya tidak apa-apa sholat dulu saya ngempet kencing tapi hati saya tenang Ustaz kalau saya sholat dulu ya sholat dulu tapi mana ada orang mau buang hajat hatinya tenang <laughs> pikirannya kamar mandi terus dia atau perutnya lapar pikirannya sudah macam-macam makan ini makan itu tidak <laughs> tenang pikirannya ya wafil kabar di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda Layat kulan ahadukum musalah wa huwa tidak boleh salah seorang di antara kalian masuk sholat dalam keadaan pikirannya kalut Mugatib itu kalut pikirannya kalut punya masalah kalut pikirannya selesaikan dulu masalahnya lu nanti apa tidak menelambatkan sholatnya salahnya anda punya pikiran kalut kenapa punya pikiran kalut <laughs> kerjakan dulu pikirannya itu ya selesaikan dulu masalahnya selama waktunya muasa waktunya masih luas wala yusalliyanna ahadukum wa ghadban dan tidak boleh sholat salah seorang di antara kalian dalam keadaan anda marah tidak boleh emosi marah habis banting-banting piring sholat <laughs> ter ter sholat Allahu Akbar marah tuh sudah tekan itu makruh hukumnya tenangkan dulu hatinya baru dia sholat begitu yang diminta oleh Imam Ghazali dalam hal ini di sini apa khusyuknya bukan diminta hayat sholatnya yang diminta itu khusyuknya itu loh itu yang mahal di situ wagalal Hasan al Basri dikatakan oleh Sina Hasan al Basri kullu salatin la yahduru al galab fahya ilal ugubati asra bahaya ini hadis mengatakan bahwa semua sholat, semua sholat yang hati seseorang tadi itu tidak khusyuk semua sholat yang dimana orang yang sholat itu hatinya tidak khusyuk fahya ilal ugubat bahaya itu apa sholat kita khusyuk semuanya tidak ada yang khusyuk sholat kita kata Imam Hasan Basri fahya ilal ugubati asra orang ini lebih cepat mendapat siksaan dari cepat mendapat siksaan di Allah karena suratnya tidak khusyuk jadi bahaya ya khusyuk usahakan khusyuk meskipun khusyuk di dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya khusyuk sunnah tidak wajib sunnah hukumnya tapi usahakan khusyuk wabil hadith di dalam hadith Rasulullah SAW bersabda sama'atu asya'in fi sholah ada tujuh hal di dalam sholat itu minas syaiton yang datangnya dari syaiton sab'atu asya'in fi sholati minasyaiton tujuh perkara di dalam sholat itu yang datangnya dari syaiton dari syaiton bukan dari Allah apa yang pertama ar-ru'af mimisen keluar darah dari hidung itu minasyaiton ya wan nu'as ngantuk itu minasyaiton orang sholat kok ngantuk minasyaiton makanya harus cepat-cepat dia harus audzubillah minasyaitonir rajim sebelum dia salat baca kul a'udzu birabbin supaya tidak diganggu sama syaitan kemudian wal waswasah waswas berapa rakaat ini ya tiga apa empat ini syaitan ya minasyaiton watathaub menguap jawone angop ada minasyaiton kalau orang sholat angop tutup ya ditutup katanya menutup makruh Ustaz kecuali kalau angop kalau anggap ditutup tidak makruh sunnah malah walaupun di dalam sholat tutup begini ya wal hukak apa itu hukak menggaruk atau menggosok pada pada tempat-tempat yang tidak gatal masalah menggaruk kepala padahal tidak gatal cuman iseng saja ya atau sesuatu yang dia rasakan ada sesuatu yang gatal di punggung di badan di kaki di tangan padahal padahal tidak ada apa-apa bukan ada artinya tidak ada gangguan penyakit kulit tidak ada gangguan ada nyamuk misalnya yang datang tidak tak tahu ada gatal sendiri itu syaitan untuk ganggu khusyuknya orang salat hukak ya. wal iltifat menolak menoleh ke kanan menoleh ke kiri itu syaitan. bahkan katakan oleh Rasulullah bahwa pencuri yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala adalah mencuri sholat paling dimurkai oleh Allah pencuri yang paling dimurkai oleh Allah adalah pencuri sholat maknanya pencuri sholat apa? mencuri pandangan dari tempat sujudnya ke kanan atau ke kiri itu paling dimarah oleh Allah tidak boleh ya wala abad bisyai atau mempermainkan di dalam sholat itu mempermainkan sesuatu mempermainkan jenggotnya mempermainkan kumisnya dulu zaman Rasulullah ada seorang sahabat Rasul waktu dia tengah sholat, sholat sunnah mempermainkan jenggotnya jenggotnya mainan begini sedangkan dia sholat kata kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lau khasha'a galbu hadar rajul la khasha'a kalau hatinya laki-laki ini khusyuk pasti dia akan khusyuk jawarihnya anggota badannya tidak akan main jenggotnya tanda bahwa orang ini tidak khusyuk sholatnya ya wazada ba'duhum as-sahwu sebagian ulama menambahkan bahwa termasuk dari syaitan adalah apa asahwu lupa lalai wasyak ragu berapa rakaat tiga apa empat tiga apa empat tiga apa empat ragu wagala ba'du salaf sebagian ulama salaf mengatakan arbaatun fi salati minal jafa arbaatun fi salati minal jafa empat perkara di dalam salat itu yang tergolong adalah orang yang jauh dari Allah jauh dari rahmatnya Allah jauh dari diterima sama Allah Empat hal. Apa yang pertama? Al-iltifat. Menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri, menoleh ke atas atau menoleh ke bawah. Tidak boleh. Ya. mengamengu dalam sholat tidak boleh. Yang pertama. Yang kedua, mashul wajah. Ngusap wajahnya. Dalam sholat. Masa dalam gunut tidak boleh diusap. Selesai gunut, berhenti. Tidak boleh ngusap gini. makro hukumnya Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam makruh. Jadi wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam langsung sujud. Kalau ngusap wajah makruh atau wajahnya ada debunya diusap makruh, tidak boleh. Justru malah selesai sholat malah diusap. Tapi kalau di dalam sholat tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena pasir itu akan menjadi saksi kita. Di kiamah bahwa dia pernah sujud di tempat itu ya mashul wajah watas wiatul haso atau dia meratakan kerikil saat dia akan sujud orang mau sujud kerikilnya toto dulu baru dia sujud sedangkan dia dalam sholat itu ya tidak ketika dia akan sujud mau menundukkan wajahnya atau wajahnya di tempat sujud dia bersihkan tempatnya dari kerikil atau dari pasir makruh hukumnya tidak boleh wa antusalliya bitarigi man yamuru bayna yadek atau orang yang sholat di tempat atau di biasa di tempat atau di di, di, di, di beberapa mahal atau di beberapa tempat ya yang orang suka riwariwi di situ mundar mandir di situ makro tidak boleh seperti antum sholat di masjid ini ikhwani sholat di tengah-tengah tidak boleh makro sholat di sana tidak boleh sholatlah, sholatlah di tempat-tempat yang ada di pojok-pojok tidak apa-apa malah sunnah jangan sholat ada di tengah-tengah tidak boleh makruh hukumnya karena orang mesti lewat di depannya gitu atau sholat ada di depan pintu bukan depan pintunya tapi ada di pojok sana sehingga orang masuk ke tempat itu dia mikir oh, ada orang sholat ini pintu dia sholat di sini sehingga orang mau lewat begitu dia tidak bisa itu makruh orang sholat di situ kalau nanti dia mengatakan kenapa anda lewat di depan orang sholat, yang salah bukan saya mas, yang salah anda. Kenapa anda sholat di tempat orang yang suka riba-ribi di situ? Tidak boleh, makruh hukumnya. Ya. Kemudian wanaha aibon an yushabbika asabi'ahu. Juga dilarang oleh Rasulullah kalau orang sholat itu yashbik, yashbik tashbik begini. Merapatkan jari-jarinya. Begini. Tidak boleh ini ya au yufargi asabi'ahu atau membunyikan jari-jarinya cetek cetek cetek cetek cetek cetek cetek cetek tidak boleh sholat cetekan cetek cetek cetek cetek cetek cetek makruh ini yufargi namanya makruh hukumnya dilarang bahkan au yastur wajahu atau menutup wajahnya tutup dengan kudung apa dengan sapu tangan apa dengan tangannya sendiri mungkin begini tidak boleh makruh hukumnya ya au yadha'a ihda kafaihi alal ukhra atau begini salatnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim tidak boleh salat sudah ada aturannya begini ya sendakep wa yudkhiluhuma baina fakhidaihi fi ruku' begitu pula orang yang kemudian saat dia ruku' memasukkan kedua tangannya ke dalam begini jadi rukuknya bukan begini tapi justru malah rukuknya malah merapatkan ke dalam begini makruh itu juga dilarang sama Rasul tidak boleh wagala ba'du sahabat radhiyallahu taala anhum sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum mengatakan kunna naf'alu dzalika fanuhina anhu kata para sahabat dulu kami juga melakukan begitu rukuk kami rapatkan eh, anu tangan-tangan kami ke dalam ke dalam paha kami saat kami rukuk dan kami dilarang oleh Rasulullah tidak boleh begitu ya wa yukrahu aidan an yanfakha fil ardi inda sujudi litanzif kemudian saat dia akan sujud menyebul dia yang tujuannya adalah untuk menghilangkan pasir di situ dan dia sujud makruh dilarang oleh Rasulullah wa ayusawiyal hasa biyadihi fa innaha af'alun mustaghna anha atau ngitung ngitung kerikil satu dua tiga empat ya. Hah, sholat ngitung kerikil ya karena perbuatan-perbuatan yang tidak perlu itu mustahkana ya wala yarfa'u ihda gadamihi fayadha'u ala fakhidhihi atau saat dia kemudian sholat melet, uh, mengangkat salah satu kakinya meletakkan di pahanya engklek begitu seperti orang engklek begitu ngangkat kaki kanannya atau ngangkat kaki kirinya yang kaki kanan diangkat ditaruhkan di kaki, kaki kirinya atau kaki kirinya diangkat ditaruhkan di kaki kanannya makruh dilarang oleh Rasulullah wala yastanidu fi qiyamihi ila haid dan orang sholat tidak boleh bersandar antum bersandar dengan tembok <laughs> tak boleh makruh hukumnya bahkan Imam Ghazali di sini mengatakan fa in istanada bi haitsu la usalla dzalikal haid la sagata fa fal adhar butlan salatihi wallah alam dikatakan kalau andai kata Anda bersandar di satu di satu benda yang mana benda itu kalau di, diinggirkan atau kalau dipindahkan Anda akan jatuh cuma dia punya pendapat sendiri dalam bab-bab yang penting ini seperti masalah ada beberapa hal di mana Imam Ghazali bersimpangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i tapi tidak tidak tidak tidak anu tidak keterlaluan ya, dalam hal ini Imam Ghazali lebih menempatkan diri dia di dalam hal-hal permasalahan tasawufnya jadi orang sholat tidak boleh begini harus dia tegak jangan bersandar kepada tembok begitu kalau bersandar dengan tembok maka hukumnya itu termasuk rukun khusyuk sholat itu termasuk rukun jadi kalau orang tidak khusyuk sholatnya tidak sah ya orang satu dunia tidak ada yang sah nah, sholatnya tidak ada yang khusyuk tidak ada yang khusyuk jadi kalau memang Ghazali dia lebih menyandarkan dalam bab fikihnya kepada bab tasawuf ya, dalam hal ini adalah pendapat Imam Ghazali kita pakai sebagai supaya kita untuk nahan diri kita mengajari diri kita untuk lebih khusyuk kepada Allah Ta'ala di dalam kita mengerjakan salat dan ibadah supaya sholat kita insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebahagiaan kita insya Allah hidup kita fid dunia wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد يا الله ارحم وخذل كل ما